yang bisa kita petik dari kitab ini yaitu dari bab muqaddimah. Kita sampai pada faedah yang keenam, as-sadisah anna dinal anbiya'i wahidun. Bahwasanya agama para nabi adalah satu atau sama. Sebagaimana tadi disebutkan, ya sudah disebutkan ayatnya dalam ayat yang beliau bawakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan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 Karena yang dimaksud dengan syariat di sini yang bersifat amaliyah ya. Maka itu memang berbeda-beda sebagaimana perbedaan umat, demikian juga tempat dan masa. Adapun pokok atau landasan agama maka itu sama yaitu tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'alakum minad dini" Allah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini ma wasabihi Nuhan sesuatu yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh ilaika dan yang kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad wa ma bihi Ibrahim dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim wa Musa wa Isa demikian juga Musa dan Isa apa itu wasiatnya apa itu syariatnya an aqimuddina wala tatafarraqu fihi hendaknya kalian menegakkan agama ini agama Islam yang tegak di atas tauhid ya wala tatafarraqu fihi dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya dalam surat asy ayat 13 ya. Maka jelas bagi kita bahwasanya agama seluruh para nabi dan rasul adalah sama yaitu Islam. Bahkan sudah ditegaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Al-anbiya'u dinuhum wahid Para nabi itu agamanya adalah sama Yaitu Islam Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.